Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 20 April 2021 bertepatan dengan 8 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang khusus berhubungan dengan permasalahan salat witr dan salat tarawih yang mana bab permasalahan ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang, terutama di saat kita melaksanakan tarawih dan witir di malam-malam Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-19. Dan di sesi yang ke-19 ini kita akan lebih detail untuk membantah dari kelompok Abu Hanifah yang mana kelompok Abu Hanifah mereka mengatakan bahwa salatul witr itu hukumnya wajib. Maka salatul witr telah kami sebutkan pendapat jumhur apa? Sunnah, mustahab, mandub, dan juga mutanafil maka di sini yang akan kita bahas sekarang adalah tentang permasalahan bantahannya secara detail dari pendalilan-pendalilan yang mewajibkan Аллах. Maka dalam pembahasan ini kita berpaling kepada hadis dari pendalilan mereka tentang permasalahan kewajiban salatil witr. Maka dari pendalilan kewajiban sholat witr juga adalah hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan di dalam matan berkata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al witr wajibun ala kulli muslim salat witr itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang dhaifun jiddan. Yang mana hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan Sahal ibnu Bishr haddatsana Al-Hakam an Ambasah an Jabir an Abi Ma'sar an Ibrahim anil Aswad an Abdullah ibn Mas'ud maka hadis ini dhaifun jiddan dikarenakan Jabir wa huwa Ibnu Yazid Al-Ju'fi. Jabir Ibnu Yazid Al-Ju'fi yang rajih dia adalah matruk muttaham bil kadib. Dia ditinggal hadisnya to the trash, hadisnya dilempar ke tong sampah karena muttaham bil kadib. Karena dia tersangka dari pendustaan. Dan berkata Ibnu Sa'ad kana dhaifan jiddan fi ra'yihi wa hadithihi. Dan dia mempunyai hadis yang dhaif jiddan dan juga akidah yang dhaif jiddan. Dan Imam An-Nasai pun bersama ad menyebutnya dengan matruk. Dan bahkan Imam Ash-Sha'bi telah mendustakannya. Namun yang rajih dia mutaham bil kadib bukan sebagai pendusta. Namun sama. Hukumnya ditinggalkan hadisnya. Maka inilah hadis-hadis yang lafadznya jelas hadis-hadis yang lafadznya sharih tentang permasalahan salatil witr. Di mana kita dapati di hadis Ibnu Mas'ud yang dhaifun dan karena ada Jabir Ibnu Yazid Al-Ju'fi dan sebelumnya di hadis Abi Ayyub yang banyak sekali lafaz lafadznya yang syad dan juga yang rajah dia mauquf dan juga telah datang dari periwayatan hadis-hadis yang lain yang doif, seperti hadis Buraidah dan hadis Abi Hurairah yang menyebutkan barang siapa yang tidak melaksanakan witir falaisa minna man lam yutir falaisa minna maka dari lafaz-lafaz ini berpendapat Abu Hanifah permasalahan sholat witir hukumnya wajib. Dan di sini sekarang kita akan masuk kepada beberapa pendalilan hadis yang dijadikan pula oleh kelompok Abu Hanifah sebagai pendalilan bagi mereka. Dan jika kita rujuk pendalilan-pendalilan mereka dari jenis yang kedua ini beristidlal dengan hadis-hadis yang lebih baik, yakni sahih. Bahkan bisa dikatakan mutawatir. Namun, nanti akan kita bahas jawabannya. Maka dari istidlal mereka beristidal dengan hadis-hadis yang mutawatir pertama datang dari Ibnu Abbas. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mustabshiran. Faqala innallaha azza wa jal zadakum salatan wa hiyal witru. Maka disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan tersenyum dan mengatakan bahwa sungguhnya Allah telah menambahkan kepada kalian salat witr. Hadis ini datang dari Ibnu Abbas, namun ini kita jawab dengan sanad. Bukan dengan lafadznya tadi, maka sanadnya dhaifun jiddan. Karena diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan An-Nasr Abu Umar an Ikrimah an Ibni Abbas. Dan An-Nasr di sini Abu Umar dia adalah An-Nasr Ibnu Abdurrahman. Dan dia telah ditinggalkan oleh para ulama. Seperti berkata Imam Al-Bukhari, mungkarul hadith. hadisnya itu selalu berkesendirian. Maka ini jawaban kita kepada hadis yang lafadznya lain. Bahwa Allah Jalla ala telah menurunkan salat menambahkan salat yang baru. Dia adalah salat witir. Maka hadis Ibnu Abbas di sini dhaifun jiddan karena ada nasr yang mana dia rawi yang matruk namun beristidlal juga dengan hadis-hadis yang lafadznya sama dari Uqbah ibnu Amir terdahulu di dalam keutamaan melaksanakan sholat witir. Apa keutamaan melaksanakan sholat witir di antaranya? Husul ajr kabir. Maka di dua sahabat yang terdahulu dari Amr ibn As dan Uqbah ibn Amir dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inallaha zadakum salatan hiya lakum khairun min humri, min humrin na'am al witru. Maka Allah telah menambah kepada kalian salat yang mana salatnya itu lebih baik daripada unta merah jika dilaksanakan. Di sini poin pendalilannya zadakum bahwa Allah menambah kepada kalian salat. Dan datang juga dari sahabat Abi Basrah Al-Ghifari dengan lafaz yang hampir sama, innallaha jalla wa ala zadakum salat fahafidu 'alaiha. Wahyal witr bahwa Allah telah menjadikan bagi kalian tambahan salat maka jagalah dia dan dia adalah salat witr dan datang dari Kharijah Ibnu Hudafah Al-Adawi yang telah lampau juga di bab keutamaan puasa innallaha qad amaddakum bi shalah lahiya khairun lakum min umri na'am al-witru maka Allah telah menambahkan kepada kalian salat yang mana dia itu lebih baik jika dilaksanakan daripada mendapatkan unta merah dan unta merah di zaman sekarang seperti mobil-mobil mewah Ferrari ataupun Mustang ataupun Hammer maka ini semuanya bisa kita dapatkan pahala yang senilai dengan ini jika kita menjaga salat witr dan juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As Inallaha qad zadakum salatan fahafidu 'alaiha wa hiyal witr. Lafadznya hampir sama dengan yang lalu bahwa Nabi mengatakan Allah telah menurunkan salat tambahan. Maka jagalah salat tersebut yakni al-witr. Dan juga datang dari Muad ibnu, Zab, ibnu Jabal Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Zadani Rabbi Jalla wa'ala salatan wahiyal witru. Waktu hama bainal isya ila il fajr. Maka di dalam hadis ini pun disebutkan Allah telah menambah kepadaku salat witr. Dan waktunya adalah antara isya sampai il fajr. Dan begitu pun hadis Ibnu Umar. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muhmaron wajhahu muhmaron wajhuhu yajuru ridaahu fasa'idal mimbar fahimidallah wa atna alaih summa qala ya ayuhan nas innallaha qad zadakum salatan ila salatikum wa hiya alwitru maka Nabi keluar kata Ibnu Umar suatu hari dalam keadaan wajahnya sumringah bahagia senang dan ridaknya ridak pakaian yang atas diseret oleh Nabi. Kemudian naik kepada mimbar, kemudian seperti biasa hamidallah wa asna alaih memuji kepada Allah dan ini kebiasaan Nabi jika ingin memulai perbincangan dimulai dengan khutbatil hajah maka dikatakan ya ayuhan nas wahai seluruh manusia. Dalam keadaan bahagia Nabi mengatakan Allah telah menambah kepada kalian sholat. Salat witr. Dan begitu pun datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Innallaha qad zadakum sholah wa witr. Dan begitu pun datang di lafad-lafad yang lainnya. Maka dari beberapa hadis yang kita sebutkan, kumpulan hadis yang lafadznya innallaha qad zadakum sholah. Maka hadis ini hadis yang banyak sekali jalannya. Maka tidak syak dan raib hadis ini sahih karena banyak jalannya dan bisa jadi hadisnya mutawatir yang jelas. Bagaimana membantah kelompok Abu Hanifah dengan lafaz ini? Innallaha ta'ala qad zadakum salah ila salatikum hiya al witr Maka bagaimana menjawabnya? Kita simpan dulu. Kita masuk lagi kepada pendalilan mereka. Pendalilan mereka jenis yang ketiga datang dengan hadis yang lafadznya lain. Dan hadis-hadis ini pun derajatnya sahih. Tidak seperti yang awal, derajatnya dhaif bahwa salatul witr itu wajib barang siapa yang meninggalkannya bukan dari kami falaisa minna. Ini udah jelas lafadz-lafadz ini yang pertama dhaif, Kemudian tadi yang kedua dengan lafaz Allah menambahkan salat kepada kita, salat witr. Dan lafaz yang ketiga dan istidlal hadis-hadisnya juga sahih tentang permasalahan kewajiban mengkodok kata mereka. Di mana tentang permasalahan lafad-lafad mengkodok datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan Ashabu Sunan Manama nama an witrihi au nasiyahu yusallihi idza dzakarahu. Barang siapa yang ketiduran dari salat witir dan meninggalkan witir karena tertidur atau lupa maka melaksanakan salat selama dia ingat. Di saat dia ingat. Dan begitu pun tadi hadis Abi Said sekarang datang dari hadis Abi Hurairah. Ida asbaha ahadukum walam yutir fal yutir. Jika seseorang bangun di pagi hari dan dalam keadaan tidak melaksanakan witir, agar dia melaksanakan witir. Dan begitu pun datang dari ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana rajulan bahwa seorang datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Nabi Allah, aku telah bangun dan dalam keadaan tidak witir." Dikatakan oleh Nabi fa'autir maka witirlah. Maka tiga hadis yang menjelaskan tentang permasalahan qada al-witr ini pun dari jenis hadis-hadis yang sahih. Tahrijnya telah kami sebutkan ya apa tidak? Di keutamaan salat witr. Maka tidak usah diulang lagi di sini karena hadis-hadisnya hadis yang sahih. Maka bagaimana di sini sekarang kita akan membantah kelompok Abu Hanifah yang mana mereka beristidal dengan hadis-hadis yang banyak dari tiga jenis hadis. Hadis yang pertama dengan lafadz yang jelas bahwa al-witru hakun Faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hakun wajibun. Barang siapa yang tidak sholat witir bukan dari kelompok kami. Kita jawab, kumpulan hadis-hadis seperti ini do'ifun jiddan. Selesai, habis perkara. Tinggal masalah yang kedua. Di masalah yang kedua, tadi kita didatangkan hadis-hadis yang seakan-akan mutawatir. Innallaha zadakum sholah wahya al-witr. Allah telah menambahkan kepada kalian solat dan dia itu witr. Bagaimana menjawab hadis-hadis ini yang derajatnya jelas sahih? Maka jawabnya barakallahu fikum untuk lafad yang kedua, lafad zadakum solah. Jawabnya adalah meskipun hadisnya sahih, tetapi pendalilannya tidak sahih. Nakul ahadithuha as-sahihah walakin ghairu sarihah. Pendalilannya dengan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak ada wajah pendalilan yang sharih. Hakada. Jadi permasalahan fikih itu tidak mesti dilihat dari segi sudut pandang ilmu hadis saja. Bisa jadi hadis diperiksa dari ilmu hadis sahih. Namun ternyata lafadznya tidak diinginkan, tidak sorry. Begitupun di sini. Beristidlal kelompok Abu Hanifah dengan ahadis yang mutawatir zadakumullah as-salah. Allah telah menambah kepada kalian salat. Mereka mengatakan Allah menambah salat berarti wajib. Kif wajib? Karena menambah dari salat lima waktu. Salat lima waktu wajib atau tidak? Wajib. Ah, berarti Allah menambah dari lima waktu dengan salat witir berarti salat witir wajib. Jelas apa tidak pendalilannya? Sarih au, au sarih? Gairu sarih. Maka kalimat zadakum salah layal yalzam. layal yalzamu ala ziyadah al-faridah. Tidak mengilzamkan tambahan salat di sini adalah hukumnya wajib. Maka telah datang nas bahkan yang menunjukkan pendalilannya bukan wajib. Di hadis apa? Di beberapa riwayat di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri Innallaha zadakum salah ila salatikum hiya khairun min umrin na'am ala wahia arakatan qabla salatil fajr. Hmm. Di sini disebutkan juga qabla salatil fajr dengan innallaha zadakum salah dan dia lebih baik daripada unta merah. Maka hadis ini tentang keutamaan Sholat sebelum fajar dikeluarkan oleh ashabus sunan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya yang mana datang dari berbagai jalan maka hadis ini hadis yang hasan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Lihat wajah pendarilannya. Berkata Rasulullah SAW, Inallaha qad zadakum salah ila salatikum. Allah telah memberikan tambahan dari salat. Dari salat-salat yang ada pada kalian. Dari salat lima waktu. Dan dia, salatnya itu sifatnya, pahalanya besar. Lebih baik daripada unta merah. Apa itu? Wahia rok'atan qobla salatil fajr. Dua rakaat sebelum salat fajr. Maka antum mengetahui sekarang Dua rakaat sebelum sholat fajar apa hukumnya? Hmm? Sunnah. Dan keutamaannya hampir sama seperti hadis Abi Said di hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah. Apa lafadznya? Hmm? Rokatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat fajar dan tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat sebelum fajar, dia mendapatkan pahala yang besar. Satu hari saja dia melaksanakan dua rakaat sebelum sholat fajar, seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Maka mereka orang-orang kaya semua. Dari segi amalan tetapi kayaknya. Bukan dari segi kaya material, tetapi amal-amal soleh. Syahidnya di sini jawaban kita bahwa lafat-lafat yang lalu yang disebutkan dari hadis-hadis yang mendekati kepada mutawatir, inallaha zadakum as-salah. Dan bahkan diriwayat riwayat Uqbah ibnu Amir dan Amr ibnu As disebutkan khairun min humri na'am. Maka lafadznya hampir sama. Namun di sana sholat witir yang ada khilaf padanya dan di sini di hadis Abi Sa'id sholat rokaten qoblal fajr yang tidak ada khilaf padanya dia hukumnya sunnah. Maka dari hadis yang hasan ini kita mengatakan pendalilan kalian dengan hadis hadis yang sibah mutawatir Inallah zadakum sholah wahiyya al-witr Innallaha zadakum as-salah wa hiya khairun minan min humri na'am wa al witr. seperti ini bisa jadi sahih namun pendalilannya tidak sahih. Dari mana kalian mengatakan salat witr itu wajib karena tambahan? Karena di hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan Allah juga menambah dua rakaat dari salat yang pahalanya besar dan dia adalah dua rakaat sebelum fajar, Seperti hadis Aisyah. Khairun mina dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka inilah jawaban kepada mereka. Lalu bagaimana dengan hadis Abi Said Al-Khudri ini? Menyebutkan sholat qoblal fajar juga dengan inallaha zadakum as-salah. Sama lafadznya. Inallaha zadakum as-salah. Dan sholat qoblal fajar sunnah. Maka sholat witir pun tidak bisa dijadikan makna zadakum as adalah faridoh, wajib. Paham ya? Wajah pendalilannya. Maka kita bantah dengan hadis ini. Maka oleh sebab itu, dibantah juga oleh para ulama pendapat seperti ini seperti oleh Al-Qadi Iyab dan juga Syekh Al-Albani yang mana mereka menyebutkan wala dalalah fihi liwujub al-witr. Tidak ada pendalilan bagi mereka kewajiban witr dengan hadis-hadis Allah menambah salat. Id al-imtidad wa ziyadah yahtamil qawnuhu ala sabilil wujub wa ala sabilin nadb. Maka di sini tidak ada pendalilan tentang wajibnya. Bahkan tambahan bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah. Contohnya tadi. Di hadis Abi Said, sunnahnya dua rakaat sebelum fajar. Maka di sini sunnah. Dan banyak dari para ulama seperti at juga di dalam Faidul Qadir membantah permasalahan yang kami sebutkan. Dan cukup dengan bantahannya dengan hadis Abi Said Al-Khudri yang kami sebutkan tadi. Kemudian permasalahan yang lain. Jawaban kita kepada kelompok Abu Hanifah beristidal dengan jenis yang ketiga. Apa jenis yang ketiga? Mereka beristidal dengan hadis-hadis yang sahih tentang kewajiban qadha. Di mana di lafadznya disebutkan fal yusallihi idza dakarahu. Maka seseorang tidak melaksanakan witir dikatakan oleh Nabi fal yutir. Maka lafadz-lafadz fal yusallihi dan fal yutir i'rabnya fal yutir dan fal yusallihi filun mudhari yang majzum dengan lam amr dan di ilmil usul memberikan makna wajib maka kata mereka kodok hukumnya wajib berarti sholat witir hukumnya wajib maka jawabnya Ketahuilah wahai ibadah Allah bahwa sungguhnya permasalahan kodok tidak mesti dipakai untuk perkara yang wajib saja. Memang asalnya kodok itu untuk perkara yang wajib. Karena jika ditinggalkan perkara ini mendapat dosa. Berhak untuk mendapat dosa. Sehingga dijadikan kodok. Seperti puasa Ramadan. Seseorang yang safar dan lelah. Ataupun sakit. Allah berfirman, "Famangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor." Boleh makan dan minum di siang Ramadan tersebut jika sakit. Dan yang kedua, jika dalam keadaan safar musafir. Berjalan jauh, lelah. Maka boleh berbuka namun konsekuensinya faidatun min ayamin ukhor dia membayar kodok di hari yang lalu eh, yang akan datang, maka di sini pendalilan tentang kodok wajib. Kenapa? Karena puasa Ramadan wajib. Namun pendalilan tentang kodok sholat witr. Apakah mengilzamkan sholat witr itu wajib? Jawabnya tidak. Karena perkara kodok tidak lazim masuk kepada perkara yang wajib saja. Bahkan telah datang adillah tentang bolehnya mengkodok sunnah-sunnah al-mu'tadah. Apa maknanya? An-nawafil al-mu'tadah. Makna nawafil al-mu'tadah adalah sunnah-sunnah yang tidak pernah dilepaskan. Seperti sholat duha, terus sholat duha. Suatu hari dia tidur dari pagi kebablasan sampai duhur. <laughs> Tidak sholat duha. <laughs> Seperti tadi kita juga. Dari jam 9 tidur sampai duhur. Maka nanti dikodok. Dan begitu pun sholat witir di malam hari. Biasa dia bangun jam 4. Maka kemudian suatu hari dia begadang, suatu malam maka tidak bangun jam 4. Maka dikodok. Ini yang dinamakan dengan jawaz kodok Anawafil al-mu'tadah. Mana contohnya banyak? Pertama pendalilan al-i'tikaf. Sekarang pertama kita masuk contoh i'tikaf. Sebelum kita masuk kepada pendalilan hadis, saya mau tanya, al-i'tikaf hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah secara ijma. Seperti disebutkan oleh para ulama, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Seperti dinukilkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya bahwa hukum i'tikaf sunnah. Sepakat. Maka kalau dia sunnah, Nabi dulu mengkodoknya. Mana dalilnya Nabi dulu mengkodok? Datang di dalam riwayat Aisyah. Yang mana di hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-i'tikaf di syahri Ramadan hatta i'takafa fil asr al-awwal min syawal. Bahwa Nabi dulu meninggalkan salat, eh, meninggalkan i'tikaf yang mana setiap tahun Nabi beriktikaf. Namun pada bulan atau pada tahun ini di Ramadan ini Nabi tidak iktikaf. Namun apa? I'takafa fil asr awal min syawal. Diganti dengan beriktikaf 10 hari pertama di bulan syawal. Di sini Nabi mengganti ibadah iktikaf. Dan ibadah iktikaf ijma'an sunnah. Bukan wajib. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa perkara kodok tidak mesti perkara yang wajib. Maka oleh sebab itu, contoh yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn Khattab berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam man nama an hizbihi min al-lail an shay'in minhu faqara'ahu baina salati subh wa salati dhuhr kutibalahu ka'anna maqra'ahu minal lain. Maka begitu pun disyariatkan dalam permasalahan orang yang melaksanakan sholat tahajud. Dan biasa dalam tahajudnya itu dia membaca hizb dari Al-Quran. Misalnya setiap malam setengah juz. Dan setiap malam satu juz seperempat juz atau dua lembar. Maka ini sudah terbiasa. Kemudian ketiduran dan tidak membaca al-hizb. Yang biasa dia murajaah dan sholat padanya. Maka disebutkan di hadis Umar, "Manama an hizbihi minal lail" Barang siapa yang ketiduran dari hizb, salat malam dengan membaca sebagian dari Al-Quran yang sudah terbiasa baginya, setengah juz, perempat juz dan sebagainya, ataupun beberapa surah, beberapa surah, maka dia agar membacanya di antara sholat subuh dengan sholat duhur. Maka masalah permasalahan al-hizb di sini orang yang sudah terbiasa membaca di malam hari Al-Quran. Para ulama memberikan makna hadis ini, maknanya membaca Al-Quran dalam sholat, ataupun hanya sekedar membaca Al-Quran namun sudah terbiasa. Membaca dalam keadaan satu juz, setengah juz, dibaca dari hizibnya, dari bagian Al-Quran tersebut. Maka barang siapa yang ketiduran dan tidak membaca untuk membaca di antara salat subuh sampai kepada zuhur. Maka ini pun permasalahan membaca Al-Quran ataupun salat malam tahajud. Tafsirnya juga para ulama mengatakan demikian. Maka di sini bukan wajib. Dibayar kodok. Dan begitu pun telah sahih hadis yang mutafakun alaih di mana Nabi bersama para sahabatnya dalam keadaan ketiduran. Ingat hadis yang mutafakun alaih, Nabi Muhammad ketiduran bersama para sahabat, maka tidaklah bangun kecuali matahari sudah terik di wajah mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Khudu falyatawadda, khudu fatawaddo'u, kemudian falyu'adzin Kemudian yusolli rokatin, rokatin apa? Qoblal fajr. Kemudian yukimu sholah wa yusolli rokatin, Apa? Waktul fajr. Meskipun sudah hilang waktunya. Karena mereka bangun dalam keadaan fajar sudah menyingsing. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi mengkodok sholat yang wajib dan juga mengkodok sholat yang sunnah. Sunnah rokatin qoblal fajr. Dan juga pendalilan yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidhi di saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan beberapa sholat seperti dua rakaat setelah asar. Di saat ditanya ya Rasulullah bagaimana salat dua rakaat setelah asar. Padahal kamu melarangnya. Dikatakan tadinya aku mempunyai kebiasaan melaksanakan salat dua rakaat setelah duhur. Rotibah. Namun karena aku disibukkan maka aku membayarnya setelah asar. Maka inilah jawaban kita kepada kelompok Abu Hanifah yang mana mereka memberikan pendalilan dari hadis-hadis tentang permasalahan Twitter itu wajib dari tiga sisi. Yang pertama sisi lafadznya jelas, maka kita bantah dengan lafduhu sharih walakin ahaditu ghairu sharih, ghairu sahihah. Lafadznya sharih tetapi hadis-hadisnya tidak sahih. Apa contohnya? Lafadznya sarih, walakin garis sahih. Di lafat pertama apa? Alwitru witru haqqun. Faman tarakaha falaisa minna. Faman tarakahu falaisa minna. Ini doif. Jiddan. Semuanya tidak bisa naik. Kemudian beristidal dengan lafat yang kedua. Yang hadisnya sibah mutawatir apa? Innallaha zadakum as-salah. Wahiyal witr. Hadis ini kita katakan sahih, tetapi tambahan dari sholat itu tidak mesti wajib. Maka witer tidak mesti wajib. Tambahan. Karena apa telah datang hadis Abi Said bahwa Allah pun zadakum as-salah. Dan dia rok aten qoblal fajr. Bukan witer, tetapi rok aten qoblal fajr. Dan rok aten qoblal fajr ijma hukumnya sunnah. Maka kalimat zadakum tidak mesti dalam permasalahan wajib, tetapi bisa jadi sunnah. Dan juga jawaban yang ketiga apa? Lafat-lafat tentang permasalahan kodok, maka kita jawab juga tidak mengilzamkan kodok itu dipergunakan bagi perkara yang wajib. Maka telah mengkodok Nabi dari perkara yang sunnah seperti iktikaf. Seperti dua rakaat sebelum fajr. Dan juga dari hadis-hadis yang banyak sekali bahkan tentang permasalahan membaca hizb untuk Al-Qur'an pun bisa dikodok jika dia minan nawafil al-mu'tadah. Nafilah yang sudah terus menerus. Bukan nafilah yang dikerjakannya sekali sebulan. Tetapi terus menerus. Maka bisa diganti. Maka selesai dari bantahan kepada kelompok Abu Hanifah yang mewajibkan. Dan di sana juga ada ucapan seperti di pelajaran yang lalu, ucapan yang ketiga madhab Syafi'iyah dan Al-Hanabilah apa mengatakan mereka bahwa sholat witir itu wajib untuk Nabi dan bukan wajib untuk umatnya. Ya apa tidak? Maka kita bantah juga. Maka mereka mendatangkan dalil yang khusus permasalahan ini. Datang dari Ibnu Abbas Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salah satu man alayya faraid wa hunna lakum tatawwu." Ada tiga perkara yang huna alayya. Yang ketiga itu bagiku wajib dan bagi kalian umatku sunnah. Apa? Al-witr wal fajr was salatu duha. Maka hadis ini yang menjadi poin pendalilan bagi mereka, witer disebutkan perkara yang wajib bagiku dan tidak wajib bagi umatku. Maka hadis ini datang dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan doifun dan mungkar. Maka yang rojeh dia itu adalah mursal. Tidak bersambung. Yang bersambung kepada Ibnu Abbas kepada Nabi karena hadis Ibnu Abbas di sini. Dari Ibnu Abbas dari Nabi itu mungkar. Maka yang rajih dia itu mursal dari Ikrimah. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim Al-Baihaqi dari jalan Abi Jinab Al-Kalbi an Ikrimah an Ibni Abbas anin Nabi. Maka hadis ini telah diingkari oleh para ulama berkata Imam Az-Zahabi huwa goribun mungkar. Hadis ini berkesendirian dan mungkar. Tidak ada yang lainnya dengan lafaz seperti ini dari Ibnu Abbas. Dan juga di jalan yang lain diketahui bahwa yang rajih adalah mursal dari Ikrimah. Maka ini jawaban kepada pendalilan mereka dengan hadis Ibnu Abbas. Kemudian mereka beristidlal juga dengan hadis Anas. Berkata Rasulullah, kata mereka, "Umirtu bil witr wal adha walam yu'zam alayya." Maka aku diperintah untuk melaksanakan witr dan adha. Dan itu keduanya wajib bagiku. Maka hadis Anas ibnu Malik pun dikeluarkan oleh Imam Ad-Darukutni dan Ibnu Syahin di dalam Anas nasikh wal Mansukh dari jalan Abdullah ibnu Muharrar an Qatadah an Anas. Hadis ini dhaifun jiddan. Abdullah ibnu Muharrar dia rawi yang matruk dan Qatadah mudallis namun meriwayatkan dari Anas tidak berpengaruh maka cukup dengan ilah yang satu Abdullah ibnu Muharrar matruk. Dan hadis yang ketiga dari Aisyah yang lafadznya salasah hunna alayya faridah wa hunna lakum sunnah alwitru wasiwak wa qiyamul lail. Tiga perkara yang wajib bagiku kata Nabi dan sunnah bagi kalian. Pertama, sholat witr, Wajib bagiku, sunnah bagi kalian. Kedua, as-siwak. Melaksanakan siwak. Wajib bagi Nabi. Tidak wajib bagi umatnya. Wakia mulail salat malam wajib bagi Nabi dan bukan wajib bagi umatnya. Maka hadis Aisyah ini pun hadis yang pun jiddan. Dikeluarkan oleh Imam al bayhaqi dan At-Tabrani di Mu'jamil Ausab dari jalan Musa ibni Abdurrahman As-Sanani an Hisham ibnu Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Maka sanad ini dhaifun jiddan berkata Al-Baihaqi Musa ibni Abdurrahman hada dhaifun jiddan walam yathbut fi hadha isnad. Maka tidak sahih sanad ini. Dikatakan oleh yang lain matruk. Bahkan berkata Ibnu Hibban, Musa Ibni Abdurrahman yang meriwayatkan tadi, Dajjal, yada'ul hadis. Apa makna Dajjal? Pendusta besar, the big liar. Maka kesimpulannya istidlal kelompok Syafi'iyah dan Al-Hanabilah tidak sahih. Karena dalil-dalilnya doif dan meskipun begitu ucapan mereka menguatkan ucapan jumhur. Karena mereka mengatakan wajib untuk Nabi dan sunnah untuk umatnya. Berarti menguatkan pendapat jumhur. Sunnah untuk umatnya. Bukan wajib. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Di sana ada pertanyaan namun kita tinggalkan nanti badal asr. InsyaAllah kita jawab. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa